Pertama kita mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, serta tidak lupa adalah memberikan kepada kita semangat untuk tolabul ilmi untuk mempelajari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibimbingkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita mulai sebelumnya bahwasanya kita membaca kitab yang berjudul at taksir fi Tarbiyatil Aulad dan bab yang kita baca adalah perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh para pendidik terkhusus orang tua dalam mentarbiah anak-anak mereka apa saja partisipasi peran serta yang bisa mereka berikan. Dan alhamdulillah kita telah masuk pada nomor yang pertama yaitu al-inayah bikhtiyari zaujah as-salihah. Yaitu memperhatikan untuk memilih calon istri yang salehah, yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Dan ini sebuah pesan yang diberikan kepada mereka yang ingin memulai untuk mencari pasangan hidupnya atau pesan untuk para aba yang ingin menambah lagi pasangan hidupnya. Baik, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini sebanyak yang kita bisa. Kita akan baca yang nomor dua. Qala Asy Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad hafizallahu taala wa ra'ah. Asani su'alullahi az-zurriyyata salihah. Setelah yang pertama beliau mengingatkan untuk memilih calon istri yang saleh, yang salehah, pasangan hidup yang saleh, yang salehah, setelah menjadi pasangan hidup, Syekh memberikan pesan, nasihat bahwa seorang bapak atau calon bapak, seorang suami, demikian pula seorang istri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh, yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Fahadal amalu da'abul anbiya wal mursalin. Perbuatan ini adalah kebiasaan para nabi dan para rasul. Wa ibadillahi salihin dan juga kebiasaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kama kala ta'ala an Zakaria. Contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya terkait dengan Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala duriyah yang salihah, keturunan yang saleh, yang baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu." innaka sami'ud doa sesungguhnya engkau maha mendengar doa hambamu wa kama haka anis salihin anna sifat anna sifatihim annahum yaqulun anna min sifatihim annahum yaqulun rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghikayatkan, menceritakan tentang bagaimana doa orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri dan sifat mereka adalah berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan yang saleh yang menyejukkan pandangan mereka. Mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami kurrata ayun hal-hal yang menyejukkan pandangan yaitu dengan dijadikannya mereka orang-orang saleh, istri yang salehah, kemudian anak-anak yang salihin. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini perkara kedua yang disebutkan oleh asy Syekh Muhammad Hafizallahu taala. Kemudian yang ketiga, al-farahu bi maqdamil aulad wal halar min tasakhutihim. Berbahagia dengan datangnya anak keturunan dan menghindari untuk merasa tidak suka kalau diberi keturunan. Menghindari untuk membenci mereka, tidak membenci mereka. Fal aulad hibatun minallah azza wa Anak-anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karunia yang harus disyukuri. Sebuah amanah yang harus dijaga yang harus ditunaikan. Sehingga ketika diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya orang itu bersyukur. Karena di sana banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ditundanya mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan mereka. Dan mereka pun tidak henti-hentinya berharap, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan. Maka hendaknya yang sudah mendapatkan karunia berupa keturunan atas hasil pernikahan mereka, keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bersyukur karena mereka itu adalah anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wallaik bil muslimi ayyafraha bima wahabahullah. Dan sepantasnya bagi seorang muslim untuk bergembira dengan apa yang diberikan yang, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'un kana dzalika dzakaran am unsa. Sama saja keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa anak laki-laki ataupun anak perempuan. Harus disyukuri. Itu merupakan anugerah, karunia, kenikmatan yang harus disyukuri, yang harus kita berbangga dan berbahagia dengannya dan juga merupakan amanah yang harus dijaga dan juga ditunaikan. Bisa jadi terkait dengan keturunan ketika mendapatkan anak atau keturunan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya dia berharap untuk mendapatkan anak laki-laki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya anak perempuan. Apa yang harus dia lakukan? Bersyukur ataukah tidak suka dan bahkan membencinya? Orang-orang jahiliyah dari bangsa Arab mereka tidak suka dengan keturunan berupa anak perempuan. Maka ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak meniru kepada kaum jahiliyin. Apapun keturunan laki-laki ataupun perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaknya kita syukuri. Itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan kita janganlah murka ataupun tidak suka ketika diberi anak perempuan. Dan kita harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Mengetahui apa yang seharusnya diterima oleh hamba tersebut. Bijaksana karena Allah Subhanahu wa taala paham betul bagaimana orang tersebut jika diberi anak laki-laki dan bagaimana orang tersebut jika diberi anak perempuan. Allah bijaksana dalam segala takdirnya, segala anugerahnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana hamba-hambanya. Dan bisa jadi anak perempuan itu lebih baik bagi hamba tersebut dibandingkan anak laki-laki. Bagi sebagian orang, anak perempuan itu lebih baik baginya daripada anak laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum." Bisa saja mungkin engkau membenci sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kalian padahal sebenarnya itu baik kebaikan untuk kalian. Kita ambil sebuah contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika diberi keturunan-keturunan anak laki-laki itu belum tentu menjadi yang terbaik. Bahkan bisa jadi itu menjadi ujian dan balak baginya. Sebagaimana yang kita dapatkan dalam surat Al-Kahfi ketika Khadir dan Nabiullah, Nabiullah Musa alaihissalam pada kesempatan kedua bertemu dengan seorang anak laki-laki. Dengan bertemu dengan seorang anak laki-laki. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Khadir yang dilakukan Khidir kepada anak laki-laki tersebut. Ada yang tahu ceritanya? Fantalaqa hatta laqiya hulaman fakatalah. Kemudian keduanya beranjak, berangkat sampai mereka ketemu dengan seorang anak laki-laki. Apa yang dilakukan? Memujinya, menyanjungnya, menghardiknya, memukulnya atau apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqatalah. Khidir membunuhnya. Membunuh anak laki-laki tersebut. Musa heran sampai mengatakan apa? Syai'an nukra. Sesuatu yang mungkar, yang perlu diingkari. Kenapa engkau tahu-tahu membunuh anak laki-laki ini? Apa salahnya? Tidak melakukan kejahatan kepadamu. Setelah perjalanan demi perjalanan, Khidir kemudian menceritakan alasan-alasan melakukan. Yang pertama melubangi kapal, kemudian yang kedua membunuh anak ini. Kata Khidir sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak laki-laki tersebut kedua bapaknya itu mukmin. Dua-duanya mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami khawatir, kami takut anak tersebut akan menyeret, mendekatkan, menjatuhkan kedua bapaknya itu kepada toyan wa kufro, kepada kekufuran. Lihat bagaimana keberadaan di sini seorang anak laki-laki yang meskipun di suatu kesempatan menjadi kebanggaan tapi di sini ternyata menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Bahwa dia dikhawatirkan akan menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran. Maka Khidir melakukan seperti itu berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi tidaklah pantas kita untuk membenci ataupun tidak suka ketika diberi anak keturunan berupa anak-anak perempuan. Kita harus ingat mereka adalah makhluk-makhluk yang cantik, makhluk-makhluk yang indah, yang penuh kelembutan. Dan tentunya beda dengan anak keturunan laki-laki. Masing-masing ada keistimewaannya wala yang yambagi lil muslimi ayyatasakhad bimakdamihim. tidak pantas bagi seorang muslim untuk membenci dan tidak suka ketika diberi keturunan secara mutlak diberi keturunan laki-laki ataupun perempuan tidak pantas untuk membencinya sebagaimana yang dilakukan kebanyakannya oleh orang-orang yang mendapatkan keturunan dari jalan yang tidak benar. Mereka datang ke dokter, mereka datang kepada orang-orang yang mampu melakukan untuk aborsi, melakukan aborsi karena merasa tidak suka atau mungkin malu mendapatkan keturunan tersebut. Au ayyadhika bihim dar'a Au ayyakhafa ayyaskilu ayyuskilu kahilahu bin nafaqat. Atau ketika datang anak-anak tersebut, keturunan tersebut merasa sesak dadanya akan merasa sempit rizkinya atau takut akan memberatkan mereka akan memberatkan mereka. Yang perlu kita ingat, masing-masing manusia dilahirkan ke dunia ini sudah membawa jatah rizkinya masing-masing. Meskipun dia masih berusia anak kecil, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua itu yang akan menjadi jalur dan perantara rizki tersebut sampai kepada anak itu. Sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis sebelum anak itu lahir. Allahu azza wa jal Wahualladhi takaffala birizkihim kama kala subhanahu wa ta'ala nahnu narzukuhum wa iya wa Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rizki mereka, rizki anak-anak itu. Meskipun mereka belum bisa mencarinya, masih di dalam pelukan kita, masih di dalam asuhan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu narzukuhum wa iyyakum." Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka anak-anak tersebut wa iyyakum dan juga kepada kalian. Kepada mereka plus kepada kalian. Kalian ada jatahnya sendiri para aba, para ummahat. Dan anak-anak juga ada jatahnya sendiri. Para aba mendapatkan rizki melalui apa yang mereka usahakan. Adapun anak-anak mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya sendiri. Jalan yang tidak kita sangka-sangka, di antaranya melalui kita sebagai orang tuanya. Kama yukramu 'alal muslimi ayyatasakhab bil banat wa yahzan limakdamihin. Fama ajdar bil bu'di an dzalika Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas setiap muslim untuk membenci anak perempuan dan bersedih ketika diberi anugerah anak perempuan. Fama ajaddarahu fama ajaddarahu bil bu'di an maka sudah sepantasnya untuk menjauh dari sifat-sifat seperti itu. Hatta yaslam minat tashabbuh bi akhlaqil jahiliyah. Sampai dia selamat dari menyerupai akhlak-akhlak jahiliyah. Bagaimana akhlak jahiliyin? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mereka membenci datangnya anak-anak perempuan. Bahkan lebih parah. Bentuk kebencian mereka apa? Sampai mereka mengubur anak-anak itu hidup-hidup. Sampai mereka mengubur anak-anak itu hidup-hidup wayanju minal i'tirad ala qadarillah sehingga dengan menghindari sikap membenci itu dia akan selamat dari menentang dan berpaling atau membangkang dari takdir Allah Subhanahu wa taala wa min raddi hibbatihi azza wa jal dan dan dari menolak anugerah Allah Azza wa Jalla. Dan terkait dengan datangnya keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebuah pelajaran yang diberikan oleh ulama kita. Dan ini diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri disebutkan ada sebuah riwayat dari beliau meskipun sanatnya ini doif akan tetapi para ulama beramal dengannya yaitu ketika kita mendengar saudara kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan, entah laki-laki, entah perempuan. Apa yang selayaknya kita haturkan untuk saudara kita itu? Tentunya kita ikut bahagia. Pertama, dan tidak lupa kita mendoakannya. Tidak lupa kita mendoakannya. Kira-kira doa seperti apa yang sepantasnya kita berikan? Tahu mas? Doanya seperti apa? Pernah mendapatkan? Nah, itu doa secara umum. Ketika kita mengucapkan kepada saudara teman kita yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala meskipun sangat baik waktu itu bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan. Kemudian ada seseorang yang mengucapkan ucapan selamat akan tetapi dihubungkan dengan orang-orang Persia. Maka Al Hasan Al Basri menegurnya, "Jangan seperti itu. Tidak ada hubungannya keturunan dengan orang-orang Persia. Akan tetapi katakanlah, Barakallahu laka fil ma'uhubillaka laka wa syakartal wahid wa balagha ashuddahu wa ruzikta birruhu. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepadamu dalam anugerah tersebut, dalam anak keturunan tersebut. Wa syakarta wa syakarta wahib dan engkau bersyukur kepada yang memberikan anugerah itu. Wa syakarta wabala wa balagha ashuddah dan hendaknya engkau dan semoga dia anak itu bisa mencapai kedewasa, kedewasaannya, bisa tumbuh kembang sampai dewasa. Waruzik tabir ruh sehingga engkau bisa diberikan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa birul walidain. Masya Allah doa yang demikian indah. Indah betul mas. Yang kedua kacamata. Doanya indah betul indah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepadamu dalam anak keturunan itu. Wa syakartal wahid dan hendaknya engkau memberi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah. Wa balagha asyuddah dan semoga dia mencapai usia dewasanya. Sehingga waruzik talbir waruzik tabirruh. Sehingga engkau mendapatkan apa? Birruh. Mendapatkan birrul walidain darinya. Doa yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang mendapatkan rizki berupa anak keturunan. Meskipun Sebagaimana yang tadi saya, saya, saya sebutkan, sanatnya itu doaif, akan tetapi para ulama mengamalkan doa tersebut ketika mendengar uh, seorang muslim mendapatkan anugerah anak keturunan, mereka berdoa mendoakannya seperti itu. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab al Alkar, Kata beliau, yustahambu ayyuhanna bima jaa anil hasan disunnahkan atau disukai untuk memberikan selamat dengan mengucapkan ucapan yang dicontohkan oleh Al Hasan Al Basri dan ada doa yang lain yang diriwayatkan dari Ayub ibni Abi Tamimah As-Sikhtiyani dan ini syaratnya sahih atau e, sanatnya bisa dihasankan sanatnya bisa dihasankan doanya ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya menjadikan anak itu mubarakan alaika barakah bagimu bagi keluargamu wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan barakah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian indah doa yang ulama kita contohkan sehingga generasi muslimin dari awal lahirnya dari awal lahirnya sudah dikawal dengan doa sudah dikawal dengan doa sehingga dia terhindar dari syaitan, terhindar dari tipu daya syaitan minal jinni wal ins. Syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Kemudian terkait dengan banat, dengan anak-anak perempuan, kata beliau, "Fafadlul banati la yakfa, fahunnal banat, wahunnal akhwat, wahunnal zaujat, wahunnal ummahat." Wahunna kama nisful mujtama ya wayaladna wayalidna an nisfal akhar fahunna al mujtama bi akmalihi keutamaan seorang anak perempuan tidak tersembunyi lagi. Pertama, mereka adalah anak-anak perempuan. Kedua, mereka juga saudari-saudari kita. Ketiga, mereka menjadi istri. Pertama anak, kedudukannya ada sebagai anak, ada sebagai saudara perempuan, ada sebagai istri, dan juga ada sebagai ibu. Sebagaimana yang dikatakan, yang dikatakan nisful mujtama. Mereka itu setengah dari masyarakat yang ada. Sebagian anak-anak perempuan, sebagian saudara-saudara kita perempuan. Istri-istri kita sudah barang tentu perempuan. Apa ada dari kita yang punya istri laki-laki? Kita kan bukan LGBT kan? Iya. Bukan LGBT kita. Istri-istri kita perempuan. Ibu-ibu kita juga perempuan. Sehingga dikatakan mereka ini kedudukannya seperti setengah dari masyarakat. Kemudian sudah setengahnya wayalidna annisfal akhir. Kemudian melahirkan setengah yang lainnya. Setengahnya perempuan, setengahnya lagi apa? Laki-laki. Laki-laki ini yang melahirkan siapa? Hah? Para wanita, ya kan? Para wanita. Sehingga fahunna al-mujtama bi akmalihi. Mereka inilah sebenarnya mujtama seluruhnya, masyarakat itu seluruhnya. Mereka sudah menduduki setengahnya, kemudian melahirkan lagi setengahnya, yaitu yang laki-laki. Kata Syekh. <clears throat> Wa mimma yadullu ala fadlihin. Dan di antara yang menunjukkan atas keutamaan anak-anak perempuan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai hibah sebagai anugerah Dan Allah Subhanahu wa taala mengedepankan penyebutan mereka anak-anak perempuan itu dibandingkan anak laki-laki. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu man yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura." bagi Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'a inasan. Disebutkan pertama kali inasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha' dukuran al-dukura dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada orang-orang yang dia kehendaki anak laki-laki. Yang disebutkan lebih dahulu siapa? Anak-anak perempuan. Dan ketika didahulukan ini menunjukkan salah satu keutamaan seorang anak perempuan. Kemudian An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mani betuliya min hadhil banat bisyai'in fa ahsin ilaihin kunna satran lahu min, minan nar barang siapa pertama diberi anak keturunan berupa anak perempuan kemudian diuji dengan anak keturunan itu anak-anak perempuan diuji dengan suatu ujian min hadhil banat dari anak-anak perempuan itu Faah sana ilaihin. Kemudian dia terus berbuat baik kepada anak itu. Mendidiknya, mentarbiahnya dengan baik. Memperlakukannya dengan baik. Dengan harapan dia menjadi putri-putri yang salehah. Putri-putri yang menyejukkan pandangan. Sehingga menjadi calon istri yang salehah. Yang menyejukkan pandangan suaminya nanti kunna satran lahu minan nar maka dia akan mereka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang baginya dari api neraka dia akan terlindungi dari api neraka disebabkan karena mereka disebabkan karena mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tersebut dengan rahmatnya. Kemudian Rasul juga bersabda, لا يكون لأحد ahadin salasu banatin ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان ukhtan الله فيهن wa إليهن إلا illa الجنة jannah." Tidak ada seorang pun yang memiliki tiga anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan atau dua anak perempuan dua anak perempuan atau dua saudara perempuan kemudian dia bertakwa terkait dengan mereka membimbing mereka memperlakukan mereka dengan baik membimbing mereka dengan tarbiyah islamiyah wa yuhsinu ilaihinna dan berbuat baik kepada mereka illa dakhala jannah kecuali akan masuk mana? Surga. Yang pertama dihindarkan tadi dari neraka. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan apa? Masuk jannah. Ini keutamaan apa? Keutamaan anak-anak perempuan. Keutamaan datangnya anak-anak perempuan. Walillahi darul qail. Betapa indah ucapan orang ini. Habada min ni'matillahil banatus salihat. Hunna lin nasli walil uns wa hunna syajarat. Wa bi ihsani ilaihinna takunul barakat. Habada min ni'matillahil banat. Demikian indah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa albanatus salihat, putri-putri yang salihah. Hunna lin nasli walil uns wa hunna sajarat. Mereka itu lin nasl untuk mendatangkan keturunan. Walil uns untuk berlembah lembut agar orang itu bisa jina. Wahunna sajarat dan mereka itu ibarat tumbuhan dari mereka lah tumbuh dan berbuah, berkembang keturunan-keturunan yang lainnya. Wa bi ihsani ilahinna takunul barakat. Dan dengan berbuat baik kepada para putri, para akhwat itu akan mendatangkan limpahan barokat. Berbagai barokah. Sebagaimana yang dulu pernah kita sebutkan, sebagian ulama kita mengatakan apa? al ummahat madrasatul ula lil aulad para ibu itu merupakan apa sekolah yang pertama kali untuk anak-anak kita untuk anak-anak kita anak kita pertama kali belajar kepada istri-istri kita dari istri-istri kita sehingga dengan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik, muamalah kepadanya dengan muamalah thayyibah, kemudian ah, membimbingnya dengan tarbiyah Islamiyah, dengan akhlak Islamiyah, diharapkan akan menjadi jalur lancarnya barokah datang kepada anak keturunan kita yang lain, kepada keluarga kita, dan juga kepada masyarakat kita. Sebelum kita lanjut, nanti ini sampai jam berapa? Setengah 12. belas. Yang keempat. Al-isti'anah billahi ala tarbiyatihim. Meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mentarbiyah anak-anak kita. Dalam mentarbiyah anak-anak. Hendaknya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tingginya ilmu kita atau berapapun tingginya ilmu kita. Berapa banyak banyaknya pengalaman yang kita miliki dalam hal pendidikan. Berapapun banyaknya orang-orang yang membantu kita dalam mentarbiyah Seahli apapun kita mendidik, jangan sampai, jangan pernah kita hanya bersandar kepada hal itu. Hanya bersandar kepada diri kita, pada ilmu kita, pada kemampuan kita, pada pengalaman kita. Jangan. Hendaknya kita tidak lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita sangat terbatas. Pemahaman ilmu kita setinggi apapun tetap terbatas. Pengalaman kita sebanyak apapun tetap terbatas. Setinggi apapun keahlian kita tetap terbatas. Akan tetapi ketika pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kemampuan ilmu yang tidak ada batasnya, yang maha luas. Yang maha luas ilmunya, maha luas kemampuannya. Maka hendaknya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun jangan melupakan hal itu. Syekh berkata, "Fa idza a'anallahu al-'abda 'ala auladihi wa saddadahu wa waffaqahu aflaha wa anjaha." Jika Allah subhanahu wa ta'ala menolong seorang hambanya dalam mendidik, mentarbiah anak-anak mereka, anak-anaknya, wasajadahu dan membimbingnya, memberikannya kelurusan, wawafakahu dan memberikan taufik kepadanya, aflaha wa anjaha. Niscaya dia akan berhasil dan akan selamat. Akan berhasil dan akan selamat serta sukses dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa? Apakah karena dia pintar? Apakah karena dia banyak pengalaman? Tidak. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membimbingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada sang ayah, sang orang tua, kemudian memberikan taufik kepada sang anak untuk menerima bimbingan. Wa in khudira wa wukila ila nafsihi fa innahu sayakhsur wa yakunu amalahu wabalan alaih. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menelantarkan orang tua tersebut karena merasa sombong dengan kemampuannya, maka Allah menelantarkannya. Dia tidak mau, orang itu tidak mau berdoa, meminta pertolongan kepada Allah maka Allah menelantarkannya wa wukila ila nafsi kemudian diserahkan bulat-bulat kepada dia sana didik anakmu dan dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala fa innahu sayakhsur maka dia akan merugi akan merugi wa yakunu amaluhu wabalan alaih sehingga amal jerih payahnya itu akan menjadi bala atasnya akan menjadi bala atasnya. Bukan berhasil dalam membimbing, mendidik anaknya, sebaliknya anak-anak itu malah jadi membangkang, memberontak dan menentangnya. Tidak berbuat baik kepadanya. Contohnya ketika dia tidak mau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa mampu dengan ilmunya, dengan pengalamannya. Sudah banyak pengalaman, sudah banyak kemampuan, tapi ternyata cara yang dia pakai dalam mendidik anak adalah cara yang demikian keras, penuh dengan kekerasan, sudah sedikit emosi, sedikit anak itu salah, sedikit anak itu dihukum. Apa yang akan tertanam pada diri sang anak? Bahwasanya anak itu suka salah. Anak itu senantiasa salah yang benar itu hanya orang tua. Padahal terkadang anak yang benar. Orang tua itu galak, kasar, dan sebagainya. Tertanam padanya. Dan ketika dia besar, tidak diherankan sebagian mereka menentang kepada orang tua. Kenapa? Pelampiasan. Pelampiasan atas perlakuan yang diterimanya ketika masih kecil. Kama kila idha saha aunul khaliqil mar'a lam yajid asiran minal amali ila muyasara Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair Jika pertolongan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala benar diberikan kepada seorang hamba lam yajid hasiran maka dia tidak akan menemukan kesulitan minal amali dalam mewujudkan harapan berbagai harapan illa muyasara kecuali kesulitan itu akan dimudahkan akan dimudahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta bantuannya meminta bantuannya Allahumma a'inna ala tarbiyati auladina. Ya Allah, tolonglah kami dalam mendidik mentarbiyah anak-anak kami. Allahumma a'inni ala tarbiyati auladi. Ya Allah, tolonglah aku dalam mendidik anak-anakku. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan dijadikan mudah tarbiyah tersebut. Wa kama idalam idza lam yakun aunum aunun minallahi lil fada fa awwalu ma yujni ma yajni alaihi ijtihaduhu dan disebutkan dalam syair yang lain jika pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada seorang pemuda kepada seseorang Fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Maka hal pertama kali perkara yang pertama kali akan merugikannya yang akan justru berbuat jahat kepadanya adalah ijtihaduhu kemampuannya ya usahanya usahanya karena apa tidak dilandasi dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau minta tolong kepada Allah menyandarkan kemampuannya kepada dirinya sendiri. Istilahnya sok mampu padahal tidak. Merasa mampu, sok banyak pengalaman. Meskipun iya, tetapi tidak perlu merasa seperti itu. Tidak perlu merasa seperti itu. Dan jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari syair yang terakhir justru usahanya, upayanya itu akan men malah menjadi musibah baginya. Karena ketika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya akan terhindar dari barokah dalam mentarbiah anak-anak tersebut. Ini mengingatkan kepada kita sebuah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dan hadis ini insya Allah sering antum dengar. Apa hadisnya? Istain billahi Istain billahi wala ta'jaz. Atau sebelumnya, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian mengejar perkara-perkara yang bermanfaat untuk kalian. Di antaranya tarbiyah al-aulad, mendidik anak-anak, mendidik generasi kaum muslimin, generasi muda kaum muslimin. Ini salah satu hal yang bermanfaat. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Dan jangan merasa lemah. Ini bimbingan dari Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian datang hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam Adabil Mufrad yang disahihkan oleh Al Imam Al Albani rahimallahu taala bahwa An Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdoa Rabbi a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wayassirli al-huda wahai Rabbku tolonglah aku dalam upaya dan usahaku dan janganlah engkau menolong untuk orang-orang atau usaha itu menjadi kerugian bagiku. Bantulah aku dan jangan sampai usahaku tersebut menjadi hal-hal yang bermadarat atasku. Wayasirli huda dan mudahkanlah petunjuk bagiku. Ini doa yang dicontohkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'inni wala tu'in alayya. Wansurni wala tansur alayya. Wamkurli wala la tamkur alayya wa yassirli huda. Wa yassirli al-huda. Dan dalam hadis Abi Bakrah beliau berdoa, Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, hanya rahmatmu aku memohon. Aku memohon rahmatmu. Ya Allah, aku memohon rahmatmu. Fala takilni ila nafsi. Dan janganlah engkau pasrahkan diriku ini kepada diriku. Jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku. Tapi bantulah Bantulah aku. Janganlah engkau pasrahkan diri ini kepada diriku. Tarfata ain sekejap mata. Wa aslihli sya'ni kullah dan perbaikilah segala urusanku. Ini doa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara urusan adalah Mentarbiah anak-anak kita. Mentarbiah anak-anak kita. Oke. <clears throat> Kemudian yang ke yang kelima, ad lil aulad wa tajannubu du'a alaihim. Mendoakan anak-anak kita. Sebelumnya tadi kita apa? sebelumnya tadi berdoa meminta tolong. Berarti kita yang berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sekarang berikutnya adua lil aulad, mendoakan anak-anak kita. Mendoakan anak-anak kita. Wa tajannubu doa alaihim dan menghindari doa kejelekan untuk mereka. Menghindari doa kejelekan untuk uh, untuk mereka. Fa in kanu salihin bistabati wal majid. Jika mereka itu anak-anak yang sudah saleh, maka didoakan untuk mereka dengan keteguhan, kekokohan dan tambahan kesolehan. Ya. Didoakan keteguhan dan kesolehan, tambahan kesolehan. Allahumma sabit fid Allahumma sabbithu, ya Allah kokohkanlah dia dalam dalam agama ini. Allahumma sabbithu alal akhlakil karimah. Ya Allah kokohkanlah dia, teguhkanlah dia dalam akhlak-akhlak yang mulia. Demikian. Wal mazid, Allahumma aslihu, Allahumma aslihu. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang saleh, jadikanlah dia anak yang saleh. Artinya, tambah, tambahkanlah saleh, kesalehan padanya. Wa in kanu salihin du'ya bil hidayah Wa tasdid. Dan jika anak-anak tersebut anak-anak yang saleh, artinya tidak saleh, masih dalam istilahnya orang Arab qalilul adab atau kurang ajar itu didoakan agar mendapatkan hidayah dan mendapatkan bimbingan serta kelurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdih atau Allahumma hdi auladi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada anak-anakku. Atau kalau kita kitabnya langsung, wahai putraku Allah yahdi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Memberikan petunjuk kepadamu. Dan ini sebagaimana yang sering kita temukan ketika kita masih belajar di zaman orang-orang Arab kebiasaannya sedikit-sedikit mendoakan anak-anak mereka. Mendoakan anak-anak mereka. Sekarang ini doa yang baik, orang-orang tua yang baik. Maka kita ambil contoh dari mereka-mereka yang orang-orang tua yang baik, orang-orang tua yang paham ilmu terkait dengan anak-anak mereka. Anak beberapa kali diundang sama orang-orang Arab ketika berkenalan dengan anak-anak mereka yang remaja, yang masih kecil, masih balita. Ketika dibawa ke depan ke ruang tamu, sambil diciumin didoakan, Allahumma aslihu, Allahumma aslihu, aslahullah. Ya Allah, jadikanlah dia anak soleh, jadikanlah dia anak soleh. Demikian Sering didoakan. Allahumma sabithu, Allahumma di Ya Allah berikanlah petunjuk kepadanya. Ya Allah berikanlah ketukuan kepadanya. Allahumma aslihu. Yang paling sering Allahumma aslihu. Allahumma aslah aslahahullah gitu. Ya Allah jadikanlah dia anak soleh. Ya Allah jadikanlah dia anak soleh. Sering diucapkan. Dan ketika menegur anaknya yang keliru, ya walad Allah yahdi. Wahai anakku, semoga Allah memberikan petunjuk, eh, semoga Allah memberikan petunjuknya kepadamu. Yang benar itu keliru, yang benar itu begini. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Kebiasaan orang-orang Arab yang paham ilmu. Nanti sebaliknya ada lagi kebiasaan dalam doa ini orang-orang Arab yang kurang ilmunya. Wal hadar kullal hadar minat doa alaihim. Dan hati-hati Berhati-hatilah dari mendoakan kejelekan atas mereka. Fa innahum idza fasadu wan kharafu fa innal walidain awwalu man yaktawi bidzalik. Sesungguhnya jika mereka ternyata rusak dan jika mereka melenceng, menyeleweng dari jalannya Allah Subhanahu jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, fa innal walidain maka sesungguhnya kedua orang tualah orang pertama kali yang akan bertanggung jawab, yang akan dimintai tanggung jawab, kemudian yang akan dihukum atas kerusakan yang terjadi itu. Yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau berhak mendapatkan hukuman, mereka lah yang akan dihukum pertama kali. Ini. Ketika didoakan kejelekan, jadilah anak-anak itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ternyata mengabulkannya, anak-anak itu jadi jelek. Siapa yang akan menerima kerusakannya? Orang tua pertama kali keluarganya sendiri. Hal ini diingatkan oleh Rasul alaihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri diri-diri kalian dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Artinya apa? mendoakan kejelekan untuk anak ataupun diri kita itu mubah atau sunnah? Kenapa Pak? Haram. Hukumnya haram. Karena apa? Ar-Rasul melarangnya. La tadau. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian dan jangan pula untuk anak-anak kalian. Ini. Satu lagi tadi, kebiasaan orang-orang Arab yang kurang ilmu. Jangan dikira orang-orang Arab itu semuanya punya ilmu. Enggak. Di antara mereka juga ya, ada yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Dan tidak mau belajar juga ada. Bahkan ketika ngomong bahasa Arab sendiri sama kita, ini bukan sombong loh ya. Sama kita lebih fasih kita. Sebagian mereka, sebagian mereka karena terbiasa dengan lahja, uh, ah, lahjah kampungnya. lahja kampungnya. Terkait dengan kefasian, kadang ketika membaca kitab atau berbicara, tatanannya lebih fasih orang asing dalam berbicara bahasa Arab. Ini sebagian mereka yang kurang ilmunya dan kurang semangat untuk belajar. Ketika mendoakan anak-anak mereka, Ketika, terutama ketika marah. Terutama, terutama ketika emosi sama anaknya. Ketika melihat anaknya salah. Itu doakan kejelekan. Dipanggil dengan panggilan kejelekan. Ya kilap. Tahu artinya kilap? Ya. Yang sekarang disebut di sini sate jamu. Nah, kalb, kilap anaknya dipanggil apa? Kilap. Ya kilap. Kadang didoakan kejelekan. Kemudian selain kilap, ya khimar. Apa khimar? Keledai. Bukan kedelai ya, bukan kedelai, tapi keledai. L-nya di depan, keledai. Anaknya dibilang keledai. Nah, lebih parah lagi, ini dua binatang. Lebih parah lagi kadang ya jin, ya jin nih dipanggil jin dia. Dan terkadang kebablasan, tidak ingat siapa dia. Ya ibnu khimar, wahai anaknya khimar. Berarti yang khimar siapa? Hah? Yang khimar siapa? Dia sendiri kan? Yang ngomong sendiri, bapaknya sendiri. Ya ibnu khimar. Ya. Seperti itu, seperti itu. Orang-orang Arab yang tidak tahu, yang tidak belajar, kurang berilmu dan sebagainya. Mendoakan kejelekan eh, memanggil dengan panggilan-panggilan jelek yang bisa jadi terkandung di dalamnya doa dan terkadang mendoakan dengan doa-doa kejelekan. Dengan doa-doa kejelekan. <clears throat> Kemudian terkait dengan doa ini tidak kita lupakan satu hal memohon doa, eh, memohon pertolongan, berdoa terkait dengan diri kita, sudah. Doa untuk anak-anak kita, sudah. Ada satu lagi. Doa untuk ulama, tidak doa yang membimbing kita dan membimbing anak-anak kita. Kita perlu mendoakannya tidak? Hah? Perlu mendoakannya tidak? Perlu. Dan ini salah satu hak beliau-beliau semua. Sebagai tanda syukur kita kepada beliau-beliau semua, kita mendoakan mereka sebagai tanda syukur kita, kita mendoakan mereka. Sebagai hak mereka, mendoakan mereka. Laisa minna man lam yarham sawirona sampai beliau mengatakan walam ya'rif li'alimina haqqahu tidak termasuk golongan dari kami saya singkat hadisnya orang yang tidak mengetahui hak seorang alim di antara kita apa haknya di antaranya adalah kita mensyukurinya berterima kasih kepada beliau semua telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada kita kepada anak-anak kita dan juga kita mendoakan mereka mendoakan mereka mendoakan mereka agar senantiasa diberi pimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi kesehatan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan dari berbagai fitnah dan penjagaan dari berbagai syubhat. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul dan sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud terkait dengan fitnah itu semakin hari semakin dahsyat. Hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga ulama-ulama kita, menjaga asatidah kita, menjaga doa-doa salafin yang menyeru kepada Islam yang benar di negeri, di negeri kita dan di seluruh dunia ini. Makanya merupakan <clears throat> kebiasaan para ulama kita terkait dengan ulama yang lainnya. Mereka sering menyebutkan apa? Qala Syekhuna Rabi hafizallahu taala. Qala Syekh Fauzan hafizallahu taala. Mendoakan agar dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita menyebutkannya. Akan tetapi jangan sampai kita lupa di dalam sholat kita, di dalam kesempatan-kesempatan kita ketika sholatul lail dan kesempatan-kesempatan yang lain kita mendoakan mereka agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedua agar diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh umat ini. Baik baik permasalahan yang ada di kalangan salafin sendiri atau secara umum permasalahan di yang ada di dalam lingkup umat Islam secara umum agar mereka selalu terbimbing. Ya, ketika Allah membimbing mereka artinya Allah Subhanahu wa taala membimbing membimbing kita. Karena merekalah yang nanti akan membimbing kita. Ya, yang nanti akan membimbing kita. Maka jangan sampai kita melupakan untuk mendoakan ulama kita, asatidah kita, dan doa yang ada di antara kita. Meskipun ustadz-ustadz tersebut adalah ustadz-ustadz anak-anak kita. Ustadz-ustadz anak-anak kita. Di antara mereka ada yang pernah belajar ke luar negeri. Di antara mereka ada yang belum belajar ke luar negeri. Tetap hak mereka yang harus kita syukuri adalah kita mendoakan mereka. Karena mereka telah berusaha memberikan dan membantu kita untuk membimbing anak-anak kita. Jangan kita melupakannya. <clears throat> Yang keenam, tasmiyatuhum bi asma'in hasanah. Memberikan nama kepada anak-anak kita nama-nama yang baik. Yang sepantasnya bagi bagi orang tua, kedua orang tua untuk memberikan nama kepada anak-anak mereka anak-anak Islamiyah Arabiyah Hasanah. Nama-nama yang Islami, nama-nama Arabi, nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Dan hendaknya menghindari untuk memberikan nama kepada mereka nama-nama yang dilarang. Yang jelas-jelas dilarang adalah misalnya Nama dia diberi nama Allah atau nama-nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nama-nama yang makruh, nama-nama yang dibenci yang makruh. Atau nama-nama yang maknanya itu jelek. Yang maknanya itu jelek. Misalnya ngasih nama anaknya Saddam. Serdam, Saddam Hussein, pahlawan. Pahlawan Ba'si, pengingkar apa? Hari kebangkitan. Ya. Saddam, Saddam, apa artinya Saddam? Tahu artinya Saddam? Saddam. Tabrakan. Mau anaknya tabrakan. Nah. Maknanya jelek. Saddam. Nah. Makanya Saddam Hussein, Saddamahullah. Ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian atau nama-nama yang lain. Ya. Terkadang orang tidak tahu uh, mungkin orang tidak tahu ini disebutkan dalam Al-Qur'an, kasih nama anaknya setan misalnya. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an ini setan. Enggak tahu. Al asma tastamirru minal abna'i tilatal umr. Nama itu akan terus berada nempel pada si sang anak seum, sepanjang umurnya. Ketika dia dinami kasih nama muhadar misalnya. Apa namanya? Artinya muhadar. Hah? Muhadar itu tertumpah darahnya. Tertumpah darahnya. Mau, mau anaknya terbunuh mungkin. Tertumpah darahnya. Muhadar. Sampai Sepanjang umurnya tetap nama itu akan nempel. Apa mungkin? Oh, dia nanti namanya Muhadar, lima tahun saja. Lima tahun kemudian namanya Sodam. Demikian. Nah, loh. Ketika pertama kali dikasih nama Muhadar dan belum ada penggantiannya, sampai matinya bernama siapa? Muhadar. Tapi berilah nama dengan nama yang baik. Contohnya salah satu rawi kita, namanya Musaddadun. Apa musaddad artinya? Yang diberi kelurusan. Yang diberi kelurusan. Maka para ulama menyatakan mengatakan tentang rawi ini ketika mengatakan qala musaddadun berkata musaddadun fahuwa musaddadun kasmihi maka dia itu musaddad sebagaimana namanya yaitu diberi kelurusan akan tertanam terus menerus sam sepanjang umurnya. Watu asiru dan akan berpengaruh kepada anak-anak itu. Wabi ahlakihim dan terhadap akhlak-akhlak mereka. Contohnya sudah ada. Saddam, ya. Saddam Hussein bagaimana akhlaknya? Kala Ibnul Qayyim rahimullah. Ibnul Qayyim mengatakan rahimullah. Fakallah antara isman kabihan illa wahwa ala musamman kabih. Ketika engkau melihat ada nama yang jelek, kecuali ternyata pemilik namanya itu jadi jelek. Ya, pemilik namanya itu jadi jelek. Karena apa? terpengaruh dengan namanya. Terpengaruh dengan namanya. Kalau nanti nomor ini kita baca semuanya, itu nanti akan disebutkan. Ketika nama itu baik, sang anak ini ketika tahu namanya, namanya Muhammad, artinya Muhammad terpuji, atau namanya Soleh. Soleh artinya anak soleh. Ketika paham maknanya itu apa? Soleh. Orang tua aku kasih aku nama soleh itu harapannya apa? Biar aku jadi anak soleh. Diajak temannya ngerokok, ayo ngerokok. Ingat dia dengan namanya. Masa anak soleh ngerokok. nama namaku soleh ngerokok. Nah, misalnya seperti itu. Terkadang seperti itu. Dia akan ingat. Ketika ingat namanya, dia bisa terpengaruh dengan namanya. Masa nama aku soleh nanti, aku ngerokok, aku begini, aku rusak. Harapan orang tuaku adalah aku biar bisa biar bisa menjadi anak soleh. Ayo. Iya. Ini. Ketika anaknya dikasih nama, nama yang jelek. Contoh yang paling parah tadi. Kasih nama setan atau Muhajjar atau sodam atau syarik pencuri Syarik. Namanya siapa? Syarik. Yang kasih nama siapa? Orang tua. Kok bisa? Katanya ada di dalam Al-Quran. Iya. Syarik ada di dalam Al-Quran. Hah? Adik-adik, syarik, kata syarik ada di dalam Al-Quran enggak? Ada kan? Hah? Fasariku wasarikatu faqta'u aidiyahun ya aidiyahum. Ya. Fasarik, asarik. Asarik artinya apa? pencuri. Pencuri. Akhirnya saya anak ini karena orang tuanya karena nggak tahu kasih nama Sarik yang maknanya adalah pencuri. Wah, nama aku sudah jelek ini. nggak apa-apa lah aku mencuri. Aku nggak nyuri dipanggil Sarik. Aku nyuri pun juga dipanggil Sarik sekalian saja. Nah, demikian terpengaruh dengan namanya. Ya, terpengaruh dengan namanya. Ini Kama kila wa qalla an abstarta aynaka an absarat aynaka la laqabin illa wa ma'nahu law fakarta fi laqabi. Ketika engkau melihat ya ketika kedua matamu itu melihat pemilik sebuah lakop, pemilik sebuah gelar atau sebuah nama. Tidaklah memilih eh, kedua matamu itu melihat pemilik sebuah gelar atau nama illa wa ma'nahu kecuali maknanya lau fakarta ketika engkau renungkan fi lakobihi ada pada lakobnya artinya orangnya itu sesuai dengan gelarnya contoh gelar yang baik Syekhul Islam ya Syekhul Islam benar kan Syekhul Islam al alamah ya Fadilatul Syekh Al-Alamah mobil bin Hadi misalnya. Al-Alam. Ya, salah satu imam kita, Al-Imam. Imam mujarrah wa Ta'dil, Rabi' bin Hadi, Hafizallahu taala wa ra'ah. Ya. Beliau benar keadaannya. Imam Mujarrah wa Ta'dil pada zaman ini. Sesuai dengan lakobnya Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Nubbas. Seperti itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibnul Qayyim dan sebagainya. Ini kata penyair. Wallahu subhanahu bihikmatihi fi, fi qadaihi wa qadari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Dengan hikmahnya dalam takdir dan ketentuannya. Memberikan ilham pada setiap jiwa. Untuk memberikan nama sesuai dengan orang yang akan dinamai. Orang yang akan dinamai. Memberikan ilham kepada setiap jiwa. Cocoknya nama itu apa? Litana subi hikmatihi ta'ala bainal lafdi wa ma'nahu. Kama tanassabat bainal asbab wa musabbabatiha. Agar cocok dan sesuai Hikmah Allah Subhanahu wa taala antara lafaz nama tersebut dengan orangnya, dengan maknanya, kandungannya. Sebagaimana antara sebab antara sebab dan musabab itu juga cocok. Ketika ada sebab, ada musababnya. Ya kan? Ketika ada nama, itu ada pengaruhnya. Abu Fadah Ibnul Junni mengatakan Wala pada marrabi dahrun wa ana asma'ul isma la adri ma'nahu. akhudhu ma'nahu min lafzihi thumma aktashifu aktashifu fa idha huwa dhalika bi ainihi aw qaribun minhu. Telah berlalu zaman pada diriku dan aku mendengar sebuah nama yang aku tidak mengetahui namanya. Pertama kali aku nggak mengetahui. Kemudian aku mencoba untuk merenungi dari lafadznya, apa maknanya? Dan mencoba menggalinya. Ternyata maknanya itu sesuai dengan orangnya. Sang pemilik nama. Sang pemilik nama. Nama yang baik itu sesuai dengan pemiliknya. Nama yang jelek akan sesuai dengan pemiliknya tuh dzalika li Syekhul Islam. Kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Syekhul Islam. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Wa ana kauli katsiran." Dan ini banyak terjadi pada diriku. Ketika aku merenungi sebuah nama sesuai dengan orangnya. Baik, orangnya baik. Jelek, ya orangnya jelek. Nah, ini Peringatan bagi kita agar memberikan kepada anak-anak kita nama-nama yang baik. nama-nama yang baik. <clears throat> Mungkin kita langsung lompat. Lihada amara Rasulullah. Lihada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahsinil asma paragraf setelahnya pada ucapan wa qala Ibnu Qayyim setelah tu dzalika li Syekhul Islam kemudian qala Ibnu Qayyim itu terus nanti ada hadis hasinu asma'akum lihala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahsinil asma oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbagus nama memberikan nama yang bagus faqala hasinu asma'akum perbaguslah nama-nama kalian. Maka sering kita mendapatkan riwayat bahwasanya Rasul mengganti nama sahabatnya, iya kan? Sahabat ini diganti namanya ini, sahabat ini diganti namanya ini. Cuma secara rincinya anak lupa. Kemarin saya sudah membaca tapi saya lupa. Fa inna sahiba al-ismil hasan qad yastahyi min ismihi. Karena pemilik nama yang baik itu terkadang akan malu dengan namanya. Seperti tadi saya sebutkan, namanya Soleh. Mau nyuri, wah namanya namaku Soleh kok nyuri. Gak cocok lah dengan nama nama awak ini. Kata orang Medan. Gak cocok dengan nama awak. Nah gitu. Kemudian wakad yahmiluhu ismuhu ala fi'li ma Kemudian namanya itu bisa membawanya untuk sesuai dengan e, membawa dirinya untuk sesuai dengan namanya. Aku diberi nama soleh, berarti toib. Aku harus menjadi anak yang soleh, harus menjadi anak yang soleh. Bagaimana? Harus belajar, rajin belajar, rajin dares, ta'lim dan sebagainya. Demikian. Tapi kalau sebut, e, eh, kebetulan di sini ada yang namanya soleh, jangan tersinggung ya. Ini kebetulan saja, ya. Kalau ada sebagian nama yang saya sebutkan tadi ada di sini, tolong jangan tersinggung. Karena nama Hajar tadi itu saya sempat menemui sebagian teman kita ada yang namanya Muhaddar. Ada yang namanya Muhaddar. Nah gitu. Uh, mungkin maksud orang tuanya bagus gitu. Ada satu lagi eh ehwa kita ini. Ada yang namanya damar. Damar. Tahu apa yang namanya damar? Ah, artinya damar? Damar itu kehancuran. Damar, kehancuran. Mungkin dalam bahasa Jawa itu maknanya lain. Nah, mungkin pada waktu itu orang tuanya sesuai dengan nama Jawa. Maksudnya adalah dengan makna Jawa, damar. Dan saya nggak tahu dalam bahasa Jawa apa. Tetapi kalau dalam ya, kalau dalam bahasa Arab itu artinya kehancuran damar itu. Ya, mungkin itu ikhwah tersebut dinamai orang tuanya dengan uh, makna Jawa. Walihada taro aktar sifali asma'uhum tunasibum. Oleh karena itu, engkau melihat orang-orang yang sifal, kebanyakan orang-orang yang rendahan, yang terhina, namanya itu sesuai dengannya. Saddam. Wa aktaru Wa aktsarul ilyati asma'uhum tunasihum Dan nama-nama orang-orang yang mulia, yang tinggi derajatnya itu sesuai dengan namanya, dengan dirinya. Dengan dirinya. Wabillahi taufik. Yang pertama siapa? Rasul misalnya. Namanya siapa? Muhammad Ahmad. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Kemudian di antara ulama kita, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sesuai dengan namanya. Mukbil, mukbil kepada al-haq, ya kan? Menghadap, berjalan menuju mengejar al-haq. Kemudian rabi, rabi itu berarti semi. Ya, semi dan menyemikan, ya kan? Semi dan menyemikan. Tentunya uh, melalui anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau biidnillah semi dan menyemikan umat biidnillah Tayyib ini Langsung saya lompat ke paragraf setelahnya. Amma tilkal amma al tilkal asma al jamiyah al muwalladah li ummamil kufar Wal marfudah lughatan wa Adapun nama-nama yang ajami, nama-nama yang ajami itu bukan Arab. Bukan Arab. Al muwalladah yang dilahirkan untuk umat-umat kafir. Ya, nama-nama yang dipakai oleh orang-orang kafir. Ya, contohnya seperti apa? Julius. Ya, Kristus. Ya. Kalau kita Yusuf. Mereka apa? Yosef, ya kan? Kita Maryam, mereka Maria dan sebagainya. Al-marfudah lugatan wa syar'an yang ditolak secara bahasa dan juga ditolak secara syariat. Walladzi qad balagal hal min syiddati syaghaf biha attakanni bi asma'il inasi minha. Yang mana keadaan akhir-akhir ini telah sampai kepada fanatik terhadap nama-nama tersebut. Dengan hujah apa? Modernisasi. Meniru orang-orang barat. Biar namanya itu gaul dan sebagainya. Biar namanya itu keren, modern, gaul. Meniru nama-nama orang barat. Meniru nama-nama orang-orang kafir. Sehingga fanatik dengan nama-nama tersebut. Ya. Kasih nama anaknya perempuan Nivea. Ya, Nivea. Emang lotion dia, ya. Seperti itu. Atau namanya Viva, Vivi. Nanti akan disebutkan beberapa contoh di sini nama-nama yang dipakai tersebut. Yang menurut Syekh uh, Bakar Abu Zaid di sini itu nama-nama yang aneh. Bahkan sebagian mereka ada yang takani artinya mengambil kunyah nama kunyah Abu Fulan itu dengan nama-nama anak-anak perempuan Abu Fulana nah. yaitu misalnya Abu Nivea ya Abu Nivea oh enggak Abu Soklin sekalian gitu nah. Ya. Eh, Jadi, Abu Vivi <clears throat> Abu Diana dan sebagainya ini ini Kadang sebagian orang, dan ini orang-orang Arab, ini ketika pakai nama ini bangga sekali. Ada di antara mereka namanya Diana, terus ada yang namanya Maria, Mariam, jadi Maria, uh, siapa lagi ya? Lara, Susan, dan sebagainya. Wahadihi musibatul mujaharah mudhafah ila musibati tasmiyah. Ini merupakan maksiyah al-mujaharah menyebutkan terang-terangan untuk mengekor pada nama-nama orang kafir ya yang dipakai oleh eh, orang-orang kafir kemudian uh, ditambah menggunakan nama-nama orang-orang kafir selain fanatik menampak-nampakkan kemudian memakai nama tersebut Allahumma la syama'atah kata beliau <clears throat> kita sebutkan contoh-contohnya di antara contoh nama tersebut, Indira. Nah, Indira Gandhi, nama India. Jacqueline, Diana, Susan, Wamanahu, Manasusan, mana Susan, itu artinya adalah Ibro, jarum atau mukhrikoh yang membakar. Fali, Victoria, Kaloria, Lara, Linda, Maya, Manolia, Heidi, Yara. Ini banyak di Arab sekarang. Di Yaman, di Saudi, terutama di Uni Emirat Arab yang modernisasinya lebih besar. Nah, ini lebih banyak Mesir atau negeri-negeri Syam. Watil kal asma al ajamiyah, Parisia, awi Turkiyah dan nama-nama yang ajam yang diambil dari Persia, Iran, Irak dan ke sana. Atau Turki atau Barbaria. Barbari itu uh, kalau nggak salah sekitaran daerah Maghrib Maroko, Jazair, kurang lebih gitu kalau nggak salah. Contohnya Mirfat, Jaudat, Haki, Fauzi, Syirhan. Nah, ini yang antum ketahui. Sirin. Sirin, pernah dengar kan namanya? Sirin. Nevin. Nah, itu entah nama Turki, entah nama Barbari, entah nama Persia nggak tahu. Pokoknya Sirin. Nevin. Ada kan yang namanya sirin? Tidak usah kita sebutkan di sini. Watil katafiha al-hamal. Dan nama-nama yang konyol, yang banyak menyebar. Contohnya, ini ada juga orang Arab yang kasih nama kasih nama anaknya ini. Zoro. Kasih nama anaknya Zoro. Fifi Meme. Kasih namanya Zoro Fifi Meme. Jangan sampai di sini kita ikut-ikutan kasih nama anaknya Batman sama Superman. Iya. Nanti masih ketawain anak uh, apa? Anak-anak kita. Ketika dikasih nama Superman, diledekin nanti di, eh, di di kampungnya misalnya atau di apa? Tumben celananya bener, biasanya kebalik gitu. Ya, yang dalam di luar, yang yang luar di dalam. Ya. Tumben celananya bener gitu. Watil kal asma al gharamiyah ar rahwah al mutakhalilah dan nama-nama yang apa gharamiyah gharamiyah itu sok romantis melo rahwah apa rahmah itu uh, mungkin kalau sekarang lebay gitu ya melo lebay mutakhalilah uh, apa ya uh, eh, terlalu lah Contohnya ahlam. Kasih nama anaknya mimpi. Aris semerbak, baunya semerbak harum. Tagrib yang berkicau, merdu. Goda, goda ini saya nggak tahu maknanya. Fatin yang memikat. Huyam, kasih nama anaknya Huyam. Apa artinya Huyam? Gila cinta. Ya, gila cinta. Ini nama-nama aneh sok melo, sok dramatis, sok roman, sok romantis gitu. Kasih nama yang biasa saja. Muhammad Ahmad Ibrahim. Kenapa dikasih nama Ibrahim? Semoga anak saya bisa mengikuti agama Ibrahim. Kenapa dikasih nama Ismail? Semoga anak saya bisa mengikuti Nabi Ismail. Kenapa dikasih nama Muhammad? Biar anak saya seperti Nabi kita Muhammad Kenapa? Kalau saya, kenapa anak saya tak kasih nama Zubair? Jujur saya katakan, karena saya ingin anak saya seperti Zubair bin Awam. Ya. Hawari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pembela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak takut mati syahid. Saya ingin anak saya seperti itu. Nah, <clears throat> itu. Baik. Kemudian ada syair. Sammil ji'ti bihi Muhammadin. Berlilah nama anak yang datang kepadamu wahai ibu Muhammadan Muhammad au tahiran atau orang yang suka bersuci, bersih. Au Mustafa atau Mustafa, au Ahmada atau Ahmad. Naam wa in syi'ta fa Abdullah. Iya, kalau kalau engkau ingin wahai ibu, berilah namamu itu Abdullah. Likaisu tahta lutfillah agar mereka agar dia bisa hidup di bawah kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan namanya, Abdullah, hamba Allah, akan dilembuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal binta sammiha bi ummihani dan seorang anak perempuan berilah nama dia dengan ummihani la la bismi virus wala ismahan. Bukan dengan nama virus ataupun ismahan. Kalau ternyata ada yang sudah menangasi nama virus, walau alam uh, larangan nama virus ini haram atau makruh atau bagaimana, eh, saya kurang tahu betul. Tapi mungkin perlu dihindari. <clears throat> Kalau bisa menggantinya diganti dengan yang lebih baik dan lebih wajar sesuai dengan syariat kita. Yang ketujuh, takniyatuhum bikunna thayyibah fisigor memberikan anak-anak kita itu dengan kunyah yang baik. Kok enam, kok masih kecil sudah diberi kunyah, belum punya anak, punya istri saja belum, sudah sudah beri, diberi nama kunyah. Ya. Dewasa aja belum, mimpi bahasa aja belum, ya istilah aja belum, sudah pakai nama kunyah. Apa memang ada sunnahnya? Apakah memang dianjurkan? Nanti kita akan bahas. kaiyukan waladu bi abi Abdullah. Sebagaimana seorang anak diberi kunyah dengan nama Abu Abdullah atau Abu Ahmad atau selainnya. Sehingga la tasbiqu ilaihim alqab asyiah Sehingga anak tersebut tidak didahului dengan lakab yang jelek. Ya, Namanya siapa? Muhammad. Langsung diberi kunyah. Abu Umair. Ya. Ya Abu Umair, maaf fa'ala nughair. Ya, beri nama Abu Umair. Nah, kunyah Abu Umair. Baik. Sehingga dia dikenal dengan kunyah itu ketika uh, dengan gelar itu ketika dicandain atau di apa? Uh, dipanggil itu dengan kunyah itu. Meskipun namanya Muhammad. Ya. Sebagaimana Rasul, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Bercanda dengannya dengan memanggil kunyahnya. Ya, Jangan sampai nanti anak ah, anak-anak kita diberi lakap-lakap yang jelek. Ya. Misalnya diberi lakap gento misalnya. Kan jelek banget. Ya. Nah, Ya, semoga kita terhindar dari itu. Mau nyebutkan contoh-contoh yang lain kok saya malu rasanya. Allah mustahil. <clears throat> Batas tamir ma'ahum tilatul umr. Sehingga lakab tersebut, gelar tersebut bisa melekat padanya sepanjang umur. Dan sungguh para salaf itu, para salafus saleh, mereka memberikan kunyah kepada anak mereka, mereka pada waktu kecil. Ini contohnya. Ada contohnya enggak? Ada dari salafus saleh. Anak-anak kecil mereka diberi kunyah. Bahkan nanti kita sebutkan ada contohnya dari Rasul. Contohnya apa? Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. Oh, Abu Umair, Umair, Abu Umair. Adiknya Anas bin Malik. Waktu itu masih Fatim. Fatim itu belum disape. Sudah diberi kunyah oleh Rasul alaihi wasallam, Abu Umair. <clears throat> Fatabaqa ma'ahum hadal kuna hatta firaqad dunya. Sehingga eh, firaqad dunya sehingga kunyah ini senantiasa berada bersamanya sampai dia keluar dari dunia ini. Artinya meninggal. Wa kutubut tarajim wa zakhiratun bidzalik. Dan kitab-kitab sejarah serta kitab-kitab biografi itu banyak terisi dengan hal-hal ini. Dengan contoh-contoh ulama salaf kita memberikan nama kunyah kepada anak-anak mereka. Baik. Terkait dengan nama kunyah ini ada empat perkara yang ingin kita bahas. Ini sebagai faedah. Kenapa saya ingin membahasnya? Kebetulan saya kemarin sempat ditanya ketika saya mengisi mm, taklim di Karanganom, Klaten, apakah ada tuntunannya memakai nama kunyah? Ya. Seperti anak Abu Zubair, ya, atau yang lain Abu Muhammad, Abu Faros, ya, dan sebagainya. Apakah ada tuntunannya? Apakah ini dianjurkan? Kita bahas satu demi satu. Yang permasalahan yang pertama, atakanmi memakai nama kunyah itu sunnah atau kebiasaan? Sunnah atau kebiasaan? Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan dalam As-Sahihah hadis nomor 132 Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan sanad yang sahih. Aisyah bercerita berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullu nisa kullu nisaika laha kunyah." Semua istrimu itu memiliki kunyah. Ya. Semua istrimu memiliki kunya. Di antaranya adalah Ummu Salamah. Tayyib. Ghairi kata Aisyah, kecuali aku. Fakala iktani bi ummi bi ibniki Abdullah. Maka Rasulullah SAW ambillah nama kunyah dengan nama anakmu Abdullah. Kira-kira apakah Aisyah punya anak? Hah? Punya anak boten? Aisyah. Boten. Tapi ini anakmu Abdullah. Kira-kira siapa ini Abdullah ini? Yang dimaksud Abdullah di sini adalah keponakannya. Anak dari Zubair bin Awam bersama siapa? Asma binti Abi Bakar. Berarti siapa? keponakannya, iya kan? Keponakannya, anaknya Asma. Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam. Ambil akunnya dengan nama anakmu yaitu keponakanmu. Abdullah. Fa'anti ummi Abdullah. Maka engkau adalah ummu Abdullah. Ummu Abdullah. Tayyib. Fakana yukalu laha ummu Abdullah hatta mata walam takun talib. Maka Aisyah radhiyallahu anha senantiasa disebut dengan ummu Abdullah sampai beliau wafat padahal beliau belum melahirkan satu anak pun. Maka Syekh Al-Albani mengatakan setelah menyebutkan hadis ini dan jalan-jalannya wafil hadisi masyru'iyatut takanni walau lam yakun lahu walad. Dalam hadis tersebut disyariatkan untuk mengambil nama kunyah meskipun belum memiliki anak. Belum memiliki anak. Kata Al-Imam Al-Albani, "Wa hadza adabun islami laisa lahu nadhirun indal umamil ukhra, fima a'lam." Dan inilah ini adalah adab Islam tidak ada bandingannya di dalam umat selain Islam. Fima alam, kata Syekh Albani. Tidak ada tandingannya dalam Islam, eh, umat selain Islam. Pernah enggak di dalam umat Kristiani disebutkan Abu Fulan? Tidak ada. Abu Abu Yosef, Abu Abu Markus, tidak ada kan? Tidak ada. Nah dan sebagainya. Tidak ada Yahudi, tidak ada umat yang lainnya tidak ada. Kata Syalbani, timah alam tidak ada. Yang ada hanya adalah Islam. Ini adalah adabul Islam. Dan dalam hadis yang nomor 44 dalam kitab yang sama, Syalbani mengatakan, "Waqad hajarul muslimun lasiyam ala ajim minhum hadis sunnah ala rabiyah al-Islamiyah." Sebagian kaum muslimin terutama orang-orang ajim. Nah, ajim itu apa? Siapa? Selain Arab. Itu menghindari ini. Menghindari apa? Memakai nama kunyah. Ya. Jangan-jangan antum ada ini. Ya. Tapi tidak menuduh ya. Tidak menuduh. Ini ucapan Syalbani. Syalbani mengatakan sebagian kaum muslimin menghindari ini untuk memakai nama kunyah. Tidak mau alergi dengan nama kunyah. Nah menghindari. Falam faqallama tajid man yaktani minhum. Sedikit sekali engkau temukan orang-orang yang memakai nama kunya di antara mereka. Walau kana lahu ta'ifatun ta'ifatun minal aulad. Meskipun mereka itu mempunyai satu peleton pasukan dari anak-anak. Anaknya itu sebanyak Satu kesebelasan misalnya. Atau sekian, sa RT, sa RW. Kata orang Indonesia mungkin anaknya susah daya. Tapi nggak mau pakai nama. Padahal nggak punya nama pun disunahkan apa dianjurkan untuk pakai nam, apa, pakai nama kunyah. pakai man manla waladalah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki nama? Artinya poin yang pertama katakan nih sunnatun atau adah sunnah atau adat kebiasaan maka memakai nama kunyah itu adalah merupakan adab Islam dan itu dianjurkan di dalam Islam. <clears throat> Dan itu meniru Rasul, para sahabatnya dan para ulama salafil ummah. Rasul adalah Abu Qasim, Abu Bakar, Abu Hafsin Omar, ya. Kemudian Omar, uh, Abu Layla Ali, Abu Hasan dan sebagainya. Yang kedua, Mungkin nanti saya lewat sedikit, tidak apa-apa nih. Untuk menyelesaikan ini, kunyah ini. Atakan niliman laisa Kunyah untuk orang yang tidak memiliki anak. Bagaimana tadi? Boleh atau tidak? Boleh. Dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Contohnya Aisyah. Contohnya Aisyah. Ini. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini terkait dengan perempuan. Lalu yang laki-laki, ini kan khusus perempuan. Aisyah kan perempuan. Laki-laki gimana? Nah, laki-laki harus punya nama enggak? Eh, punya anak enggak? Ada hadis yang lain. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Suhaib bin Sinan. Dari sahabat Suhaib bin Sinan. Umar berkata kepadanya, Umar radhiyallahu anhu, "Iktanaita walai salaka walad engkau memakai nama kunyah dan engkau tidak memiliki anak. Berarti Suhaib memiliki anak atau tidak? Tidak. Engkau memakai nama kunyah kata Umar, engkau memakai nama kunyah tetapi tidak memiliki anak. Nah, berarti Suhaib tidak memiliki anak. Fakala, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanani abu Yahya. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aku nama kunyah dengan siapa? Abu Yahya. Siapa yang beri nama kunya? Rasul alaihi wasalam. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Maka di sini kata Syekh Albani ada disyariatkannya pakai nama kunyah meskipun tidak belum memiliki anak. Yang ketiga, nama kunyah untuk anak kecil. Sebagaimana yang tadi telah kita singgung, tetapi kita akan bahas di sini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ummi Khalid Amatu bintu Khalid. Namanya Amah. Kunyahnya Ummu Khalid dan dia anaknya Khalid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberi sebuah pakaian yang mana di padanya itu ada tanda hitam ada tanda hitam. Kemudian beliau berkata, mengira-ira siapa yang pantas memakai pakaian ini. Kemudian dipanggillah ya, beliau bertanya, mana Ummu Khalid? Mana Ummu Khalid? Datangkan Ummu Khalid kepadaku. Datangkan Ummu Khalid kepadaku. Fa'utiya kata Ummu Khalid, fa'utiya Faal Fa'albasaniha biyadihi. Maka aku didatangkan ke hadapan Rasul, kemudian Rasul memakaikan apa? Pakaian itu kepadaku. Kira-kira Umi Khalid ini datang di hadapan Rasul, ya kan? Dilihat Rasul secara langsung, kemudian dipakein pakaian. Kira-kira umurnya masih kecil atau sudah besar? Hah? Tentunya kalau sudah besar, apa mungkin berhadapan langsung dengan Rasul? Rasul memakai memakaikan pakaian kepadanya? Nah, masih kecil. Ketika sudah dipakaikan, Rasul berkomentar, Ya Umma Khalid, hada sanan. Wahai Ummu Khalid, ini bagus. Sanan itu bahasa bahasanya orang Ethiopia, orang Habasyah, yang artinya adalah Hasan. Ini sanan, ini bagus, Hasan. Nah seperti itu. Berarti dilihat, dinikmati, sampai bisa menilai apa? Hasan. Artinya terlihat gitu loh. Maksud dinikmati itu terlihat keindahan ketika dia memakai baju tersebut. Baik. Ini anak perempuan yang masih kecil. Ummu Khalid. Yang laki-laki gimana? Ada yang laki-laki. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Kata beliau, "Kana li akun yuqalu lahu Abu Umar." Aku memiliki saudara yang disebut dengan nama Abu Umair. Wakana Fatiman dan pada waktu itu Fatim yaitu belum disapih. Idaja ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faroahu dan ketika Rasul datang bertamu ke tempat kita terus melihat saudaraku ini Rasul berkata ya Abu Umair ma fa'alan nugair wahai Abu Umair apa yang dilakukan oleh nogair? Nogair itu apa? Burung kecil. Burung yang kecil. Nah. Disebutkan kalau tidak salah Imam Syafi'i itu lebih dari 60 sekian fawaid dari hadis ini. Hadisnya ringan. Ya Aba Umar, ma fa'ala Akan tetapi faedah hadisnya banyak sekali. Faedah hadisnya banyak sekali. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah hadis ini, Wafil hadis wafil hadis fawaidun fawaidu kasiro jiddan minha jawazu takniyatu malam yulat lahu wa takniyatu tifl. Dalam hadis ini ada fawaid yang banyak. Di antaranya diperbolehkannya mengambil nama kunyah meskipun belum punya anak. Satu, mengambil nama kunyah untuk anak kecil. Untuk anak kecil. Berarti Jelas. Bolehnya anak kecil untuk diberi nama kunyah. Bolehnya anak kecil untuk diberi nama kunyah. Yang laki ataupun yang perempuan. Ini telah ada pada zaman sahabat dan juga diikuti para ulama kita as-salafus saleh. Nah, yang terakhir, yang keempat, memakai nama kunyah dengan nama anak perempuan memakai nama kunyah dengan nama anak perempuan. Kira-kira boleh atau tidak? Kira-kira boleh atau tidak? Mungkin di antara kita ada yang memakai nama kunyah anak perempuan. Nah, sampai sekarang mungkin ada. Dan mungkin ada pula yang menegurnya, kok pakai nama anak perempuan? Nama kunyah itu biasanya pakai nama anak laki-laki. Ya. Ada misalnya Abu Aisyah. Anak yang keduamu siapa? Anak kedua keduaku Muhammad. Yaudah, ente pakai nama Abu Muhammad saja. Menghindari nama Abu Aisyah. Karena apa? Dianggapnya tidak boleh. Dan ada yang tetap sampai sampai sekarang memakai nama Abu Aisyah, pakai nama anak punya anak perempuan. Baik, kita bahas apakah boleh atau tidak. Al Imam An Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al Alkar, babu jawazi takniyatir rojul bi abi fulanah wa abi fulan wal mar'atu wal mar'ati bi ummi fulan au ummi fulanah Al Imam Nawawi menyebutkan bab bolehnya seseorang memakai nama kunyah dengan Abu Fulanah. Ya, Abu Fulanah artinya perempuan, ya kan? Abu Aisyah, Abu Abu Khadijah, Abu Fatimah dan sebagainya. Atau Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Nasr, Abu uh, Amr, Abu Ammar dan sebagainya. Dan bolehnya seorang wanita memakai nama kunyah dengan Abu uh, Ummu Fulan, Ummu Muhammad, Ummu Ja'far dan sebagainya. Atau Ummu Fulana, Ummu Aisyah, ya. Ummu dan sebagainya. Elam anna hadza kullahu la hajra fihi. Ketahuilah bahwasanya ini tidak ada larangan padanya. Wa qattakanna jama'atun minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum bi abi fulana. Sebagian sahabat, beberapa sahabat, beberapa tabi'in memakai nama kunyah dengan Abu Fulana. Kita contohkan. Kata Imam An-Nawawi, contohnya adalah Utsman memiliki lahu salah kuna memiliki tiga kunyah minha diantaranya ada Abu Layla Layla laki-laki atau perempuan perempuan berarti sudah ada contohnya dari sahabat ada Abu Layla kalau ternyata sampai sekarang ada yang berkunyah Abu Layla mau mempertahankannya ini ada contohnya Usman jangan bersedih ya jangan bersedih <clears throat> kemudian Wa minhum Abu Darda wa Umur Darda. Ya, Abu Darda, Umur Darda. Baik. Wafil hadis di dalam hadis disebutkan apa yang sering kita dengar an Abi Ruqayyah Tamim ibni ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu Abu Rokoiyah. Rokoiyah kira-kira laki-laki atau perempuan? Hah? Perempuan tuh, Perempuan. Rokoiyah, Abu Rokoiyah. Ini sudah ada contohnya dari sahabat. Dan saya kira contoh dari sahabat ini cukup. Kalau Imam Nawawi um, beberapa ulama yang lain menyebutkan dari tabiin ini, dari tabi tabiin, dari ulama salaf yang lain ada. Tapi cukup dari sahabat ini sudah memberi gambaran kepada kita. Ya, sudah memberi gambaran kepada kita. Abu Laila, Abu Ruqayyah, Abu Darda dan sebagainya. Bahkan nama Abu Darda itu sudah ada ketika eh, zamannya Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Ya, ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai sekian sampai nomor tujuh ya. Sampai nomor tujuh. Uh, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Pertama kali, pertama kali kemudian untuk para uh, pendengar semuanya, pada para hadirin semuanya, untuk <clears throat> menjadi jembatan bagi kita untuk mentarbiah dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat dan juga agamanya. Seandainya di dalam apa yang saya sebutkan tadi ada perkataan yang kurang berkenan, ada perkataan yang kurang pantas dan menyinggung, misalnya saya mohon dimaafkan dan saya minta maaf minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu